يجوز حديثا بروايتنا عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وقال هذا بكل حسن رواه الامام احمد Dari sahabat Abu Dhar membawa riwayatnya ia berkata bahwa Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita guna bertakwalah engkau kepada Allah, aituma kunta dimanapun kau berada. Wajib masyarakat tak taktuha dan kemudian keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Wa qalin hadzal khuluqin hasan dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Wabillahi rahmatullah dijelaskan oleh Syekh Sa'ad Allah bahwa ini merupakan hadis yang sangat agung di mana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan pada hadis ini antara hak Allah dan hak-hak hamba. Artinya dalam nasihat ini Nabi SAW memberikan dua wasiat kepada sahabat yang orang-orang Dhar atau kepada yang lain Pertama, nasihat untuk menunaikan hak-hak Allah. Yang kedua, nasihat untuk menunaikan hak-hak hamba. Walaupun dengan bahasa yang sangat singkat dari Nabi SAW, namun apa yang beliau sebutkan sangat mencakup berbagai kebaikan, berbagai masalah. Yang pertama terkait dengan hak Allah tentu saja Nasihat untuk menunaikan hak Allah di bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa. Dan itu seperti yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat mana Allah berfirman, "Taqullaha haqqa tuqatih." Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang sebenar-benarnya yakni dengan kesungguhan bertakwa. Itu sesuai dengan batas kemampuan manusia dalam arti apakah ada sesuatu yang tidak mampu untuk dilakukan tanpa satu halangan. Misalnya sebagai contoh seorang yang tidak mampu sholat dengan berdiri karena sakit, ya tentu tidak untuk sholat dengan berdiri dengan duduk pun boleh. Dan yang seperti ini tidak berarti dia tidak bertakwa dengan benar-benar takwa. Dia insya Allah tetap dikatakan sebagai orang yang bertakwa dengan benar-benar takwa selama keinginannya walau begitu hanya saja terhalangi oleh suatu hambatan yang uh, eh, menghambatnya dan itu suatu yang dibenarkan ya menurut sholat tanpa berdiri karena nah ini contoh artinya kita bertakwa kepada Allah Allah yang wajib kita tunaikan dengan benar-benar takwa sungguh-sungguh dan takwa itu sendiri bertujuan untuk apa? bertujuan untuk menjauhi atau menghindarkan dari kemurkaan Allah dan azabnya. Dan takwa dalam bahasa Arab ya, disebut seperti itu tidak juga menggunakan kata itu dalam bahasa kita tidak menjadi bahasa Indonesia. Kalau kita menurut dalam bahasa Arab, kata takwa diambil dari kata al atau ada kaitannya dengan kata al-wiqayah. Takwa, wiqayah, dan rukoh, ya, rauf. Nah, yang itu artinya adalah pelindung atau pengamen. Ya. Sehingga ulama mengadakan sesungguhnya takwa itu bagaimana kamu membuat suatu pelindung atau tameng yang bisa menghindarkan kamu dari hukuman Allah Swt. Adab Allah dan kemurkaannya. Nah, tameng itu berwujud apa? Dengan apa kita dapat tameng tersebut? Kata ulama, ya dengan kita melakukan perintah-perintah Allah. Menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita melakukan itu maka akan terwujudlah ya, hikayah amin tadi. Artinya kita dapat menghindarkan diri kita dari keburukan Allah Subhanahu wa taala dan ada Allah Subhanahu wa Nah, kedua tujuan takwa dan begitulah cara kita bertakwa yakni menghindarkan diri kita dari menolak Allah dan ajar dari Allah Subhanahu Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada umat manusia seluruhnya untuk bertakwa itu baik zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, semua diberi wasiat untuk bertakwa karena untuk itulah manusia diciptakan atas kita. Ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu dan dari Allah berwasiat dari kitab dan publik buat jalu antabullah. Sungguh kami wasiatkan pada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada agar kalian bertakwa kepada Allah. Nah, jadi kalau begitu nasihat wasiat takwa itu diberikan dalam Quran berapa ayat tentang takwa banyak sekali. Memang itu tujuannya dan hidup dalam hari Nabi banyak bahkan setiap Nabi berkhutbah, ceramah yang dibaca oleh pembukaannya tak takwa ya. Ya innalladzina taqwa Allah teruskan. Semua ayatnya tentang takwa. Nah, ini pentingnya kita memberikan hak Allah Subhanahu wa taala atas kita demi mewujudkan tujuan hidup kita. Disebut tentulah oleh Syekh Hasan Allah Wasiyat Rasul di kaum ini Juga setiap nabi setiap rasul pada kaumnya juga mengatakan begitu. Berdoa aku ibadahnya Allah dan bertakwalah hanya kepada Allah. Ya. Ikhwan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala di samping memberikan konsep takwa juga memberikan beberapa beberapa contoh dari amalan-amalan takwa itu yang secara globalnya tadi kita sebutkan ya melakukan perintah-perintah Allah menjauhi larangan-larangan. Nah, ada sebagian ayat yang memberikan perincian dan tergambar oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum wal maghrib, walakin al-birra wal yawmil والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حكمه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل Bukan kebaikan itu sudah kalian menghadapkan kalian wajah kalian timur atau barat, tapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kita, pada Rasul, dan hari akhir, lalu memberikan harta benda yang dia sukai, lalu punya cinta pada harta benda itu. Kepada siapa dia berikan double korban, lawan, masyarakat ibu Sabi, ya. Orang-orang yang meminta, orang-orang yang berbagi budaya. Nah, ayat ini berikan kepada kita beberapa contoh apa dimulai dari iman kepada Allah, malaikatnya, nyari rukun iman. Inilah dasar takwa, nah kemudian bersedekah, walaupun kita senang kepada harta itu dan itu keadaan manusia tapi karena perintah Allah ya orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya nah artinya perbuatan perbuatan tak itu banyak jadi itu diantaranya itu pula pada surat Al-Imran 123 al hanya mohon untuk tiga-tiga Allah berfirman bahwa yang tidak memperoleh dengan kalian menghitung mau dari orang kami. Wajan iya, dan kepada surga yang luas langit, langit dan bumi. Buat langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب mereka yang yunfikun memberikan nafkah, infak dalam keadaan suka, dalam keadaan lapar, atau dalam keadaan sepi. Orang-orang yang menahan amarahnya. orang-orang yang memberi maaf kepada yang lain. Ya. Wal kafirin al-ghaira wal 'afina 'an-nas. Wallahu yuhibbul muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang berbuat dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan dan mereka yang apabila melakukan sebuah perbuatan kecil Gerakan nah, Allah Tastasar di turuhi Ingat kepada Allah Satu istighfar Atas dosa mereka Walam yusirku ala nasa'u Dan mereka tidak terus menerus melakukan tidak sudah Dan Nah, tidak apa Amalan-amalan takwa seperti itu. Masjid rahmatullah, jadi dari beberapa ayat yang tadi disebutkan keamalan takwa itu mencakup takwa dengan e, kalau kita adalah intinya sebagai hal terkait iman iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu inti dan itu pokok dan Nabi katakan takwa haruna apa itu dari sifatnya Nabi mengisyaratkan kepada intinya itu yang kemudian akan berbuah dalam amalan takbir. Sehingga pasti dan terakhir tercermin adanya kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ibadah dengan anggota badan, ibadah dengan harta benda, ya. Ibadah dengan kalbunya, dengan tawakal, dengan takut kepada Allah, dengan berharap dari Allah, dengan selalu kembali kepada Allah, semuanya adalah takwa. Sabar dalam menghadapi berbagai kesulitan dan kesulitan dari berbagai amalan-amalan takwa. Nah, Tuhan ini Allah setelah perintah Abu bertakwa dengan cakupan yang luas tersebut, Nabi katakan, Hai maksudnya, dimanapun kamu berada, Bukan takwa hanya di masjid, bukan di masjid. Takwa masya Allah, zikir, baca Quran, ya, hadir di majelis ahli, mendengarkan ahli. Luar masjid, sholawat sudah terlupakan semuanya. Ya. Dan itu yang namanya takwa. Takwa tidak terbatas pada area tapi takwa, hei manusia, pun kamu berada. Jadi kita menunjukkan bertakwa kepada Allah di rumah juga di jalan juga di pasar juga ya di kantor tempat kerja juga dan di mana saja yang lalu kapan saja malam hari kamu bertakwa siang hari pun sama bertakwa pagi hari petang hari semua takwa tidak terbatas pada waktu ketika waktu sholat saja waktu sholat saja bukan tapi ayo maksud di mana kemudian yang juga apa pun kamu berada harus selalu berusaha untuk mudah dengan melakukan takwa takwa dengan eh, apa kebisaannya dalam hati selalu ya berusaha bisa bisa melakukan takwa konten yang kemudian jatuh dalam pelanggaran pelanggaran kita dan Allah SWT ini Allah. Nah, lalu Nabi SAW mengatakan wahdi sayyiat adalah hasanah dan itulah suatu kesalahan keburukan dengan suatu kebaikan yang akan menguntungkan. Terpahami dari sini bahwa orang yang berusaha untuk waktu itu akan ada saat-saat jatuh. Kalaupun dia telah berusaha semaksimal mungkin, ada saja jatuhnya. Ya, tentang dengan kata-kata yang kata-kata yang mengandung dosa atau dengan perbuatan apa yang mengandung dosa. Pasti ada saat-saat seperti itu. Bukan kita menggampangkan sehingga kita menganggap itu yang sendiri sehingga kita menganggap adalah manusia kita apa-apa yang kita tapi dari kita bukan apa ya usahakan maksimal mungkin tapi tetap kita itu manusia. Kadang tanpa kita sadari, ya, ternyata kita jatuh ke dalam salah. Kadang-kadang tanpa kita sengaja, pada suatu masalah yang kita manusia menghindar ya, jatuh dalam dosa. Atau bahkan juga nah nafsu tahu itu salah, berarti salah Kalah, nah, publik, lawan ulama muslim. Belum Bani Adam bersalah. Yang Bani Adam orang-orang yang susah bersalah. Tidak semua. Nah, masa kata ini Adbi sayyiat al-hasanah Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan Ya Jadi sekali lagi mensyaratkan bahwa ya ada saja kurangnya dalam usaha kita untuk takwa tukatih takwa yang sebenar-benarnya akan ada jatuhnya. Nah, ketika jatuh jangan dibiarkan terus terpuruk. Jangan dibiarkan yang buruk ini mengulangi yang lain menyeret kepada kesalahan berikutnya, tapi segera ikuti, segera untuk segera tegak dengan kebaikan. Karena apa? Burukan itu akan menyeret kepada burukan berikutnya. Ya, burukan itu akan menyeret kepada burukan Contoh misalnya orang yang ber uh, apa ini berbuat suatu kesalahan misalnya curi ya berikutnya akan apa diri aku. Habis mencuri, habis pengumuman, eh, saya baru mencuri. Kan tidak. Dia akan berdosa. Mungkin juga nanti hasil duriannya untuk dicuri. Mungkin juga untuk minum khamr. Jadi biasanya pengumuman itu menyeret kepada keburukan keburukan yang lain. Nah, Alhamdulillah itu sangat berbahaya. Maka dari itu kata Nabi, dikumpulkan dengan kebaikan, putus. Jangan sampai orang dari sana putus dengan kebaikan. Segera bertobat kepada Allah. Lakukan hal yang baik, kembali ke rel yang benar. Ya, Yutuar kepada Allah, taubat, amal saleh, Nah, kebaikan-kebaikan ini akan menghapuskan keburukan tadi. Tentu di sini jauh mana menghapusnya ya tergantung sebesar apa keburukannya dan sebesar apa kebaikannya juga ya. ada kalanya usaha kecil maka usaha kecil itu insya Allah tidak berangkat soleh sholat lima itu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ya. Satu cuma balasan berikutnya hasanah hasanah itu baik-baik itu menghapuskan dosa-dosa antara kita. Dua Jumat terus. Begitu kata ulama. Tapi kalau dosanya besar, hasanah baik amal soleh tadi tanpa diiringi taubat dari dosa-dosa itu ulama yang mengatakan ya dari ini enggak terhapus jangan sekedar kita lebih selalu waktu juga kita itu tetap ya terus dari mana maksudnya ya perlu hasanah yang khusus mengobati atau menanti eh, uh, keburukan ya itu dengan apa dengan taubat kepada Allah dari keburukan tersebut. Taubat sebenarnya yaitu menyesal sesuatu dan bertekad tidak akan kembali kepadanya dan meninggalkannya betul. Nah, lalu kita tadi kita harus maafkan dengan Allah kewajar Ya, jadi kalau itu intinya bahwa nasihat Nabi kalau kau jatuh dalam sholat tidak berbuat baik. Kembali, taubat, istighfar. Disebutkan pula dalam ayat dalam sana dirikin dan kejian. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Ya. Nah, kalau kita sudah berbuat baik, maka insya Allah yang buruk tidak berbeda dan yang baik kalau perlu itu juga akan apa eh, berakibat kebaikan-kebaikan bagi ya berakibat kebaikan-kebaikan bagi nah wassalamualaikum warahmatullah jadi disebutkan di sini oleh Nabi SAW agar seorang berusaha ya, menambal kekurangan-kekurangan yang ada selama dia beritahu takwa kepada Allah Dalam ayat juga Allah berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Beristiqomalah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala dan istighfarlah. Ya. Setelah perintah istiqomah ada perintah istighfar. Apa maknanya ini? Mau oh, ada perintah istighfar setelah perintah istiqomah. Kalau yang ambil jalan Allah mengatakan bahwa karena orang yang mau istiqomah itu betul ya tetap saja ada kurangnya. Maka sabar dengan istighfar Makanya Nabi juga mencontohkan kita harus sholat saja. Ya Allah, kenapa? Emangnya sholat itu dosa? Bukan sholatnya dosa, tapi sholatnya ada kurang. Ya, nah itu gambaran kita dan tipe ya dalam ibadah yang terbatas. Sholat karena dalam sholat yang kurang-kurang. Dalam gambaran yang lebih luas ya, takwa kita sepanjang hidup kita perlu diberi istighfar-istighfar karena banyak Perlu seperti kata tadi ikut dengan kebaikan-kebaikan. Jika orang yang sudah apa kurang kurang. Nah, jadi begitu aja juga mungkin kita ada ya dari Nabi Muhammad telah yang pertama kali kita urusan apa sekolah ya kan? Lalu apa? Kata iya. Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan dia punya sholat sunnah apa tidak? Kalau punya sholat sholat sunnah untuk menambah kekurangan pada sholat wajib. Ya. Amalan-amalan yang sunnah itu dipakai untuk menambah kekurangan kekurangan pada yang wajib. Nah, jadi begitulah kaidah kita beramal hikmah seperti itu. Makanya perhatikan semuanya. Wajib, sunnah, semua juga. Amal soleh, rifah, taubat, semua juga. Dengan itu kita berharap nanti ya, akhir daripada hasil amal kita ya kalau kita sempurna yang sedekah sempurna terus dapat Allah luar biasa ya dan kita harus keluar berharap rusak kepada Allah, berharap kepada Allah dan kita berusaha mengikuti bimbingan-bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya setelah nasihat eh, amal soleh, takwa, adalah allah itu hada bikul Apabila manusia dengan akhlak yang baik. Nah, sebelum ini ada surah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Muhammad Buddha bukan ini. Beliau min yang ya ya Di antara hal yang akan kesalahan kita adalah musibah ini eh, juga diingat oleh beliau di samping kita beramal sholat ya, dengan itu dosa akan gugur ternyata juga ada hal yang baik yaitu musibah. Nah, cuma tadi bukan semata-mata musibah menggugurkan kesalahan yang lain dari kesalahan yang digugurkan dengan amal sholat Tapi maksudnya adalah apa? Bagaimana kita kemudian menghadapi musibah itu? Itu sabar dan musibah itu satu peluang untuk kita menggugurkan atau menghilangkan menghapus kesalahan kita. Caranya apa? Sikapi musibah itu dengan sabar. Sikapi musibah itu dengan sabar. Tidak dengan cara-cara yang bertentangan dengan sahabat seperti misalnya justru tidak terima dengan kasih Allah ya atau bahkan mencela Allah Subhanahu wa taala eh, dan yang kemahalan dengan itu Rasulullah SAW mengatakan eh, Majusi pun mukmin لا يصيب من نصب ولا وصف ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشابها إلا كفر الله بها من خطايا وقف غلط Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa kegelisahan, kegalauan, atau juga eh, apa Nabi SAW bahkan duri yang mengenai tubuhnya dari semua menimpa mungkin kecuali dengan itu Allah swt akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya. dan yang lain, ada satu kesalahan آله وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه فضيلة Pujian juga akan terus timpal orang mukmin dari kepada keluarganya, pada dirinya, ahli waman, wanak, ya, ahli wamali wanak, pada keluarganya, hartanya dan jiwanya. Sehingga nanti dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla sudah tidak membawa darurat. Nah, jadi jika sesuai itu sebetulnya peluang bagi orang untuk menghapuskan kesalahan yaitu dengan dia sabar ketika menghadapi musibah tersebut. Ya, sabar itu bagaimana ketika ada musibah? Sabar itu dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dilarang syariat. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang syariat. Tidak punya keyakinan atau perasaan-perasaan dalam kaum kita yang bertentangan dengan syariat. Tahan dari semuanya. Ya. Yang bertentangan syariat seperti apa? Kalau ucapan misalnya, kalau Allah, ya, Jelaskan dia kalau perbuatan misalnya kita suka salah malah ya eh, apa melakukan misalnya kalau membuat kematian ya orang pakai guling-guling ya untuk alat tembok yang bertentangan dengan saya dari sisi keyakinan atau perasaan Misalnya berusaha kepada Allah. Nah, orang yang bersabar dia melakukan itu semuanya. Dengan itu, itulah akan menjadi dua bagi dia. Untuk seharusnya Ya, nanti uh, yang tulis dan akan kita semuanya dengan dia. Karena yang manusia itulah ini ada kerja seperti kata Nabi menimpa mereka mungkin wujudnya keluarga dan keluarga ya sudah keluarga kalau tidak sabar ya dia dapat sebuah dua dapat sebuah cara fisiknya misalnya buat musibah dalam agamanya jadi murkai Allah kepada sahabat ya kan ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga orang gitu ya jadi kebaikan eh, semuanya demi mencapai takwa yang sempurna atau mendekati takwa yang wajib yang kita lakukan kemudian ada enam hurufnya adalah mukhalif nas bil Pergaulanlah manusia dengan pergaulan yang baik. Nah, ini adalah dari kenapa terkait dengan hak hak manusia. dari Nabi agar juga menunaikan hak hak manusia. Kalau begitu manusia itu orang muslim itu harus perhatian dengan tujuannya. Tidak hanya perhatian dengan ibadah dan apa terkait dengan hak Allah, lalu merupakan hak-hak manusia. Atau malah sebaliknya, jadi lebih perhatiannya sama manusia terus tidak perhatiannya sama Allah. Tapi dua-duanya. Kalau Allah dilakukan, manusia perlu diperhatikan dan tidak Ya? Nah, itu baru sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad. Nah, apa hak manusia itu? Secara global kami katakan, allah yang nazar yukhulu hajar Pergauli manusia dengan pergaulan yang baik dan akhlak yang baik. Globalnya seperti itu, ya. lubangnya seperti itu. Terus akhlak yang baik itu bagaimana? Perinciannya cukup kuat ya. Akhlak yang baik itu perinciannya cukup kuat. Nah, di sini kita akan sebutkan secara dari Syekh Syekh Allah dan juga semuanya ini tetap global ya karena kalau akhlak yang baik dan demikiannya itu kita belajar banyak. Dan insya Allah dengan belajar banyak-banyak kita para sama kita akan dapatkan apa yang baik itu seperti apa. Jadi kita baca dari yang soli itu bab demi bab itu rincian akhlak yang mulia. Bab demi babnya seperti itu. Ya, dan Bukhari rahimahullah punya kitab khusus di dan ada mufrad. Tidak ada yang didirikan ya, kan? Nah, ya. Nah, namun ya kita bisa terangkan di perubahan-perubahannya dan kesimpulannya. Kita akan bersyukur rahimahullah. Yang pertama adalah satu perang ada itu menyebut saat dari mengganggu orang-orang dari segala macam gangguan. Gangguan dengan lisan, jangan. Gangguan dengan kekuatan, jangan. Yang enam. Kemudian ta'wa mazawihim adiyatin. Kami tidak tidak mengganggu, kita pun harus tahan gangguan. Nah, ini juga ya, tidak mengganggu dan tahan gangguan. Artinya tahan gangguan di sini ya apa? Kan timbal ada. Soalnya mungkin ada orang yang tidak mengganggu. Tapi ketika diganggu, malu. Ada ini. Maka dari itu kata ulama bagian berikutnya dari akhlak yang baik adalah tahan kuat minimal dengan tiga puluh delapan. Lebih bagus lagi memaafkan. Ya. Kalau dalam agama memang harus seperti itu wajib. Ya. Ada tingkatan tingkatan ya. Pada dasarnya dia membalas tapi ukuran sama boleh. Tapi ada yang lebih bagus daripada itu dan itulah akhlak yang mulia Nah ini ya membalas lebih bagus lagi maafkan ya kalau terkait dengan bab pribadi ya keputusan kita melihat melihat agama Allah dihina itu membela agama Allah tapi kita sedang berbicara tentang pribadi diri kita terkait dengan yang kita ada orang yang kita mungkin tentang kabar mistik atau gangguan dalam perasaan, omongan yang menyakitkan Nah, akhlak yang mulia adalah kau Kemudian dibuatkan oleh ulama yang baik atau orang percaya dengan ini dan dengan ayat Allah. Kemudian Eh, wala tastawi hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama keburukan sunnah tidaklah sama kebaikan itu dengan keburukan. Itba'il jadi dia akan Balasan dengan yang lebih baik. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun anna waliyyi. Nanti tiba-tiba antara kamu dengan dia itu ada permusuhan. Kalau kamu sikap mengerti bagaimana itu, bagaimana menjadi teman yang hebat? Dan maha banyak yang terbukti seperti itu. Ya, semuanya dengan tetap dari Allah Azza dan apakah e, terjadi nanti juga tidak lama berikutnya. masih. Tapi banyak terjadi juga seperti itu. Orang yang tadinya sangat bersih, ketika dibuka di baik, keluar. Jadi orang yang sangat senang. Jadi Allah Azza wa Jal bila tadi baik atau baik atau adab, nawali. Bagaimana ini yang tahu dengan dia Tuhan, dia menjadi Lalu kata Allah, Wa man laqaha illa alladziina sabar. Tidak ada yang diberi kemampuan yang seperti itu kecuali orang yang sabar. Wa man laqaha illa al-fadlul 'azim. Tidak diberi kemampuan seperti itu kecuali yang memang punya bagian besar. Dapat kamu yang besar dari Allah. Dan orang Israel manusia kalau di itu ya salah. Ya, dan bahkan banyak yang membalasnya lebih daripada perlakuan kepada dia juga. Nah sekarang kita kalau mau tindakan yang sangat tinggi justru membalasnya dengan kebaikan. Hanya tidak bisa seperti ini. Buat orang-orang yang memang punya taruh yang besar Ya kita tidak perlu merasa jangan merasa yang ini. Tapi kita berusaha. Aku aku kita bisa takwa itu bisa eh, benar-benar begitu ya nah kembali kepada contoh-contoh tadi itu eh, juga yang disebutkan oleh ulama yang baik sampai yang dari dua termasuk dari husnul adalah apa? bantu nada memberikan kebaikan. Ya. Ini pokok-pokok akhlak itu. Memberikan kebaikan. Kebaikan dalam bentuk apa? Yang mana kan kebaikan itu? Bisa dengan harta Anda, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, ya. Atau benda ada infak, nafkah. Tenaga jelas ada bantu bantu, ya pikiran ya mungkin coba ini ada masalah kita memberikan ini atau berubah solusi dia ada problem kita berikan solusi atau dengan kedudukan kita kita seorang yang punya kedudukan di masyarakat atau punya jabatan kita perlu untuk membantu orang dengan cara yang benar Nah, ini juga sebenarnya ini bagian daripada ini Kalau baru satu dua tadi belum cukup, ya baru satu dua tadi dan enggak Dua tahan dua. Kalau hanya dua ini, ya masih tahan, ya orangnya masih berada jadi masih tahan. Nah, akan tahu yang lebih baik dan memang sudah lebih baik dan dia kemudian berbuat Yaitu apa? Aktif berbuat baik Ya Dan sebenarnya Kemudian berikutnya Dan dari sempurna baik itu Dengan akhlak yang berikutnya Allah batu wajib Ya, Allah wajib Yaitu Kita punya penampilan wajah yang berseri-seri tidak orang di semua orang tidak ketemu ya itu dalam eh, perjalanan ya ya kan wajah yang eh, apa ulama yang macam. itu kalau tidak orang ini nah ini yang bercerita itu walaupun satu masalah tapi ukurannya penting dalam akhlak yang mulia. Kita menggambarkan bab satu, dua, dan tiga yang mengganggu, tahan gangguan, memberikan kebaikan. Tapi kalau penampilan wajahnya itu buruk, ya orang pun hanya takut, ya kan? Orang pun mungkin bisa melihat orang yang takut, orang yang sombong. Orang pun mau bicara sama dia mungkin nggak berani. Mau menegur dia nggak berani. Mau nanya dia nggak berani penampilan yang lebih ya eh, penampilan ini bisa menghapus kalau kalau buat baik kita kalah penampilan yang baik ya kan kita ya dan terkait dengan kekuatan Allah kubur kekuatan Allah kubur apa lagi? dan dari kita katakan kalau dia tidak olah kubur tidak berselisih yang baik bisa jadi alat semua. Begitu pula sebaliknya. Orang untuk berbuat seperti yang punya wajah berselisih bukan bukan dan orang dengan ini nampilannya itu yang baik. Terabut kalau sementara. Ya. Contohnya apa? Penipu. Orangnya penipu, pencuri, tidak bertanggung jawab, tidak ada Bagaimana penampilan dia pertama? Bukan Rasulullah, ya kan? Penampilan wajah berseri-seri, bahasanya pada Allah, kondisinya. Akhirnya keburukannya itu kalian semua gara-gara wajah yang bersih. Orang melihat itu membaca Allah. Eh, ternyata apa? Hmm? Ternyata di gara-gara isinya dengan ya. Allah keburuan. Bahkan juga mungkin sudah ketahuan orangnya buruk, tapi kalau tiap hari dia ketemunya masya Allah seperti itu, gunanya juga mungkin terlupakan juga. Nah, oleh karena yang Allah mengatakan ini bagian akhlak yang pun ya walaupun satu masalah tapi sangat penting dan itu disebutkan oleh walau an tarqa aqaqa bi wajhin salih walau an tarqa sama saudaraku dengan wajah muslim aku masalah tapi orang yang dibutuhkan ya makanya udah mengatakan di salah satu pokok dari husnul kalau kita lihat satu dua tiga ya belum yang keempat satu dan kembali kerja ya tidak mengganggu. Dan mau itu kalau kita mau sebutkan berapa lagi satu buku mungkin kan ya sudah mengganggu nabisan nabi nabi banyak sekali ya banyak sekali bagian uh, dari satu mata yang bagian kedua tahan yang buat Ya. Kalau kita rinci akan dua itu apa? Banyak sekali. Bagian ketiga memberikan kebaikan. Coba rinci. Banyak sekali. Bagian keempat wajib berkritik. Coba berkritik. Tidak ada lain ya. wajib berkritik. Ya. Nah, kenapa umat umat kami memiliki peran penting oleh ulama disebutkan sebagai salah satu pokok-pokok akhlak yang mulia karena memang perannya sangat besar ya sehingga melengkapi yang tidak ada membuat yang ada yang baik ya tiga yang baik itu menjadi indah tiga yang baik itu tanpa ditopani bisa menjadi tidak indah ya. dan menjadi hal yang terlalu untuk Kemudian yang kelima, kalau mau lebih sempurna lagi dan itu adalah tadi sunnah ya, dan ya, bahkan juga menyebutkan beberapa pokok kalau berkandung di belum cuma dan apa dan juga Wahan eh, apa tadi ilanas majiku atau wantu alil dan majiku dan yu'amiluka bi. Kamu bergaul orang-orang dengan sesuatu yang kamu suka dipergauli dengan. Artinya kamu berbuat sesuatu kepada orang-orang sesuatu yang kamu suka dilakukan hal itu kepada kamu dari perbuatan-perbuatan yang lebih Ini juga satu e, kaidah yang mencakup banyak. Kita suka diapakan? kita suka di bantu untuk sesuatu yang lain. suka sudah diapakan, saya suka ya, orangkan, orangkan orang lain kepada dia. Kamu sudah diapakan, oh, saya suka kalau orang suka sama saya, suka sama orang lain. Kamu suka diapakan, saya enggak, saya suka kalau tidak diganggu. Jangan ganggu orang lain. Nah itu kata Nabi, lakukan kepada orang-orang sesuatu yang kita diperhatikan diri. Nah, makanya ulama juga menyatakan tiga salah satu bagian dari ya, Rokok, rokok pokok asal India yang tadi menunjukkan yang nanti lebih kurang terkandung dalam apa yang tadi kita sebutkan. Uh, jadi kalau begitu, nanti akan banyak tentang buah buah Wahai inna sejakul hasan bergaul orang-orang dengan akhlak yang baik. Itu hak manusia yang tunai. Nah, isinya dari besar pada lima hal yang tadi, empat atau lima yang tadi. Ya, penelitian saya ya, bahwa bukan bukan yang kita tahu. Ya, namun karena ya, waktu yang terbatas, saya ingat-ingat ya lima tersebut Alhamdulillah kalau yang mencatat, yang mencatat bagian ya. Tentang pokok-pokok akhlak dan mulia. Ya. Itu apa? dia menjalankan apa tidak mengganggu kalau ada kedua tahan gangguan kalau ada yang ketiga lagu daya berikan kebaikan yang keempat wajah yang berkulit dan yang kelima perlakukan orang-orang dan keluarga kita juga Allah malam Ada seseorang yang tidak bersolat yang mengucapkan namun mengucapkan sahih, apakah dari dalam sholat. Ini tidak sesuai dengan sunnah dan ya. uh, eh, kalau dia termasuk yang menjelang benda sholat, ya, ya, memang dari sisi syukur, bagus, ya, syukur akan kuat kekuatan baik. Tapi ketika melihat keuntungan Nabi, ya, boleh bersyukur nanti, ya kan, dia menempatkan syukur ini pada tempat yang Nabi dia mengajarkan begitu untuk menempatkan syukurnya di tempat. Karena Nabi SAW justru setelah sholat istighfar. Kalau setelah sholat itu dibaca Alhamdulillah dan itu yang terbaik tentu nanti akan mencontohkan. Ya. Tapi kita tidak dapat di dalam eh, hadis Nabi Rasulullah langsung justru asal dan kata Rasul Muhammad Ali dari Muhammad baiknya petunjuk petunjuk Nabi Muhammad apa kita lebih baik dari Nabi apa kita menemukan suatu ajaran yang lebih baik daripada ajaran Nabi tidak boleh dan tidak boleh ya Tidak bisa Islam ya yang diajarkan akan melakukan istighfar. Alhamdulillah nanti ada waktunya. Ya kan? Nanti ada waktunya. Saya istighfar, bukan takdir, dan yang mengalami yang dalam tulisan. Jadi kalau dia tentang biasa justru tahmid setelah salah tadi dia menyusui jenazah. Kalau itu kemudian dirutinkan, ya kita ya, khawatir ini tidak, ah. eh, Ini menjadi suatu bid'ah. Malah dusta. Allah. dulu mohon kepada kekurangan. Anak Allah ini sebagai dasar